Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ala ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuki halaman 63 perhatikan baik-baik bagian atas yang sudah kita baca kemarin yaitu penjelasan seputar firman Allah taala bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangannya Allah taala itu dibentangkan. Nah, kenapa kok sampai Allah taala menyatakan demikian? Karena orang-orang Yahud mulut-mulut mereka lansang sekali. Menuduh Allah taala tangannya apa? Terbelenggu katanya. Allah musta'an, mengatakan yadullahi maghlulah katanya. Tangan Allah taala terbelenggu. Dibantah oleh Allah taala hullat aydihim Justru tangan mereka ter, yang terbelenggu. Eh? Wa nu'inu bima qalu. Kemudian apa? Nam dan mereka dilaknat. Paham ya? Nah barakallahu fikum atas apa yang mereka ucapkan. Naam. Jadi yang terbelenggu justru tangan-tangan mereka. naam bukan eh, seperti apa yang mereka ungkapkan bahwasanya Allah taala tangan tangannya terbelenggu, kemudian Allah taala nah barakallahu fikum tidak memberikan enam rezeki kepada hamba-hambanya atau yang semisalnya Allah musta'an. Akhirnya Allah Taala mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Paham ya? Nah, kedua tangan Allah Taala dibentangkan memberikan rezeki kepada siapa punya Allah Taala kehendaki dan bagaimanapun Allah Taala kehendaki. Kita lihat. Qala Syekh Shalih Fauzan bagian bawah itu perhatikan. Nam catatan syarah nomor 86 itu hadil ayatu fiha isbatul yadaini lillahi azza wajal. Ayat ini di dalamnya ada penetapan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lamma dzakarallahu maqalata al-yahud tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan na barakallahu fikum ungkapan atau ucapan orang Yahud faqal wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Allah musta'an. Orang-orang Yahud mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu katanya. Nah, Allah musta'an. Yasifuna Allah bil bukhl. Maksudnya apa? Mereka mensifati Allah taala dengan al bukhl yaitu pelit. Karena sifat pelit itu sifat yang tercela ya. Nah, orang pelit itu biasanya kalau memberikan sesuatu pemberian itu sangat benar-benar bagaimana caranya itu enggak berkurang yang ada pada dirinya. Itu pelit sekali. Paham ya? Ngasih pun dikit sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum beda dengan irit ya. Kalau irit itu dia ngasih santai, lapang dada dia Paham ya? Karena nah barakallahu fikum kalau pelit itu pokoknya bagaimana caranya dia itu enggak berkurang punya dia. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Sampai-sampai ada ungkapan sering sebutkan para ulama, nah kalau ada pemberian dari orang yang pelit, bagaimana caranya? Langsung segera diterima. Paham ya? Kenapa kok langsung segera diterima? Karena nanti dia khawatirnya berubah apa? Pikiran. Kalau berubah pikiran enggak jadi ngasih lagi gitu loh. Paham ya? Nah, khudil qalila minal bakhili wa dummahu Innal qalila minal bakhili katsiru. Eh, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Innal qali innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit yang dikasih oleh orang pelit tadi itu, pegang erat-erat. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit kalau muncul dari orang yang pelit itu banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi pantunnya itu ya. Nah, barakallahu fikum yang sering disebutkan juga dinukilkan oleh para Nah, masyayikh para mustafidun atau yang semisal mereka ketika mencontohkan bagaimana nah barakallahu fikum gerakan orang yang pelit. Nah, orang pelit itu kalau ngasih, nah itu sedikit tapi pengennya itu apa? Pengennya itu bagaimana caranya punya dia enggak berkurang. Nah, itu nanti kalau enggak segera diambil, berubah pikiran enggak jadi ngasih. Paham belum? Hindari sifat pelit barakallahu fikum. Nah hindari karena sifat pelit sifat yang tercela. Nah, barakallahu fikum sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan as-suh. Apa itu suh? Yaitu al-bukhlu as-sadid. Paham ya? Pelit yang sangat. Eh, Rasulullah memberikan ultimatum tadi sallallahu alaihi wasallam wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat pelit. Karena sifat pelit itulah yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa. Wal a'yadu billah. Naam khudil qalila minal bakhili wa al Innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit tersebut pegang erat-erat. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit banyak. Ya atau tidak? Ayo. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Jadi saat itu orang-orang Yahud mulutnya lancang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Qala ta'ala Allah Ta'ala mengatakan hulat aydihim. Justru tangan mereka itu yang terbelenggu. Paham ya? Justru tangan mereka yang terbelenggu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Naam, kita lihat fal yahuduhum abkhalun nas bil mal. Padahal orang-orang Yahud, mereka lah orang-orang yang paling pelit dengan hartanya. Menumpuk-numpuk harta, menimbun harta, emas dan perak mereka timbun dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa ancamannya? Ancaman orang-orang yang hanya menimbun hartanya, mengumpulkan hartanya, nabung terus tapi enggak mau zakat, enggak mau menginfakkan hartanya, apa ancamannya? Ancamannya kabar gembira dengan adab yang pedih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam al Quran Al Karim, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la fi fi sabilillah, fabashshirhum adabin alim." Ya kan? Orang-orang yang mereka hanya menimbun, menumpuk-numpuk emas dan perak, kemudian mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah taala, maka kasih kabar gembira mereka dengan adab yang penting. Jadi kalau antum punya harta, suatu ketika antum menjadi orang sukses misalkan, pengusaha sukses, dagang sukses, paham ya? Punya pekerjaan sukses, kemudian nyimpannya simpanan, saatnya zakat zakatkan hartanya. Paham ya? Zakatkan hartanya, jangan ditimbun disimpan untuk kekayaan atau memperkaya diri, akhirnya lupa daripada nam zakat tersebut. Allahumma musta'an. Karena zakat al-mal, nah barakallahu fikum adalah apa? Zakat al-mal fungsi dan tujuannya agar tersalurkan untuk fuqaraul masakin dan orang-orang yang berhak. Nah barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ingat-ingat kabar gembira bagi orang-orang yang hanya menumpuk harta kemudian tidak mau menzakatkan, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah taala. Fal yahud hum abkhalun nas bil mal. Maka orang-orang Yahud mereka adalah manusia yang paling pelit. Wa ahrasun nas dan manusia yang paling semangat. Semangat apa? Kita lihat. Wa ajsa'un nas 'ala jam'il mal dan manusia yang paling rakus. Tahu rakus antum? Antum tahu rakus antum? Ayo, yang paling tamak rakus terhadap apa? Terhadap perbuatan mengumpulkan harta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mengumpulkan harta usah nanya orang Yahud. Sampai saat ini makarnya orang Yahud dan sampai pada kita. Paham ya? Hampir semua teknologi yang canggih, mulai di komputer atau HP atau teknologi yang lainnya, paham ya? Itu tidak terlepas dari apa? Tangan-tangan orang Yahud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu kita hati-hati. Karena mereka ketika memerangi kaum muslimin, nah, walaupun tidak dengan senjata, tidak dengan tembak dan semisalnya tapi dengan ideologi, pemikiran. Paham ya? Dengan apa? perkembangan zaman atau yang semisalnya, kita harus waspada barakallahu fikum. Naam. Kita lihat wanita oleh karena ini yajma'unahu min kulli saubin. Saubin itu maksudnya naam jihad artinya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Oleh karena ini mereka mengumpulkan harta dari seluruh sisi. Eh, pandang bulu. Halal haram dikumpulkan itu. Paham ya? Allah musta'an. Min halal dan min haram. Baik dari yang halal atau dari yang haram dikumpulkan di satu indahum jam'il mal indahum jam'ul mal la yatawaqqaf ala halal wa haram Allahu musta'an menurut mereka eh, atau di sisi mereka mengumpulkan harta tidak terhenti eh, atas halal atau haram intinya dikumpulkan intinya dikumpulkan Allah musta'an istabahu ar-riba yang akhirnya mereka menghalalkan riba memperbolehkan riba wastabahu al-maisir dan mereka juga memperbolehkan al-maisir perjudian bayangkan intinya apa intinya Intinya terkumpul harta. Nah, intinya apa? Terkumpul harta. Allah musta'an. Nah, itulah keadaan mereka barakallahu fikum. Wastabahu al Dan mereka juga menghalalkan perzinahan Bigha itu zina. Paham ya? Menghalalkan perzinaan. Wa idzal baghi. Dan juga mereka apa? Nah, barakallahu fikum, na'am mempersewakan atau mengontrakkan pelacuran. Paham ya? Baghi itu ada wanita pelacur. Itu keadaan mereka seperti itu, intinya dapat uang. Allah musta'an. Kemudian berikutnya apa barakallahu fikum? Naam wa fathi dauril bigha lil istismar dan membuka perputaran apa? Perputaran perzinaan atau pelacuran tadi itu lil istismar untuk apa? Untuk mengembangkan harta. Allah musta'an. Untuk mengembangkan harta, ekonominya biar maju, akhirnya menggunakan sarana-sarana tata cara yang Naam dan juga jahat tadi ya Allahul musta'an. Hari sifatul Yahud. Inilah sifatnya orang-orang Yahud. Yajma'una min kulli mahabba wa dabba. Maksudnya apa? Mereka mengumpulkan dari seluruh sisi. Ha? Dari manapun yang dia dapatkan dikumpulkan, enggak pandang apakah dari halal atau haram. Walakin la yunfikun ini syahidnya. Tapi mereka enggak mau menginfakkan. Tidak mau berinfak. Itulah keadaan mereka barakallahu fikum. Allahul musta'an. Apa balasan tadi? kabar gembira. Apa kabar gembira tadi? Adab yang pedih waliyadzubillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Naam, kasih kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, fahum abkhulun nas. Mereka adalah manusia yang paling pelit. Mereka adalah manusia yang paling pelit. Fahada wasfun yantabik alaihim. Ha? Maka ini adalah apa? Inilah sifat yang terterapkan pada mereka. Hulat aidihim. Tangan-tangan mereka dibelenggu. Justru tangan mereka yang terbelenggu ya. Terkadang lancang mulutnya ngucapan apa? Dalam ayat yang lain itu. Allah Ta'ala apa? Fakir. Ya kan? Nah barakallahu fikum. Apa ayatnya itu? Laqad samia apa itu? Laqad samia qaulal ladzina qalu itu ya. Laqad apa? Naam, laqad sami'a Allah qawla alladziina qalu Allah faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktu ma qalu wa qatalahumul anbiya ila akhir ayat. Di situ barakallahu fikum Allah taala telah menjelaskan orang-orang Yahud itu lancangnya bukan main. Sampai berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah taala mendengar ucapan orang-orang Yahud yang mengatakan, "Na'am Allah taala itu fakir wa nahnu aghnia," katanya. Kita orang kaya. Allah telah fakir, kita orang kaya katanya. Allah musta'an. Kemudian apa? Kata Allah swt. wa tubuh "Sanaktubu Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Karena jelas sekali dalam ayat yang lain Allah telah menjelaskan semua manusia fakir atau tidak? Fakir, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, wahai segenap manusia, Sesungguhnya kalian semuanya itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir butuh kepada Allah taala. Sedangkan Allah taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Itulah hamba, itulah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, bi makna annahum duribu bil bukhl. Dengan makna bahwasanya mereka dipermisalkan dengan apa? Na barakallahu fikum enam sifat pelit walaisa ma'naha anna aydiyahum mu'allaqatun bi'anaqihim. Bukan maknanya saya tangan-tangan mereka digantungkan di leher-leher mereka, bukan maknanya itu. Maksudnya mereka itu pelit gitu loh ya. Hulat aidihim. Ini maksudnya bagaimana maksudnya? Mereka itu yang pelit. Bukan tangan mereka digantungkan di leher itu bukan. Hadza maqsudun bihi na'am al-bukhl. Inilah yang diinginkan dengannya adalah al-bukhl itu pelit. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik yakni bil bukhl. Jangan engkau menjadikan tanganmu na barakallahu fikum nam digantungkan atau terbelenggu na barakallahu fikum nam pada apa? Pada leher-lehermu atau pada lehermu. Nam, yakni bil bukhl dengan dengan apa? Dengan nam kepelitan atau pelit tadi itu. Wala tabsutha kullal basti. Dan jangan pula apa? Nam terlalu berlebihan. Na barakallahu fikum mengeluarkan harta sampai berlebihan Paham ya? Yakni bil israf. Nah, israf itu maksudnya adalah apa? Nah, boros, pemborosan juga enggak bagus. Pelit, terlalu pelit juga enggak bagus. Kemudian boros, terlalu boros juga tidak bagus karena Allah taala tidak mencintai. Iya kan? Sebagaimana di dalam ayatnya Allah taala menyatakan apa? Nah, barakallahu fikum apa ayatnya itu? Hah? Innahu la yuhibbul musrifin itu ya. Itu. Ada enggak sambungannya ayat gitu? Kulu wasrobu wa Itu ayatnya ya. Kemudian apa lanjutannya? Fa innallaha la yuhibbul musrifin. Atau fa innahu innallaha. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am ahsantum. Di situ syahidnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang boros. Paham ya? Jadi orang kalau mengeluarkan hartanya dilihat apa keperluannya, apa kebutuhannya. Kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun sederhana cukup. Nah, barakallahu fikum jangan sampai berlebihan dalam mengeluarkan hartanya dan juga dan pelit. Kemudian tidak mau infakkan hartanya, tidak mau bersedekah kepada orang-orang fakir wal masakin atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini, fal imsaku anin nafaqah bukhl. Maka menahan diri dari menafkahkan hartanya adalah kepelitan, adalah merupakan apa? pelit. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa ghullunil yad dan juga termasuk belenggu pada tangan. Wal bastu fin nafaqah dan juga na'am barakallahu fikum terlalu berlebihan dalam menafkahkan kulal basti dengan berlebihan hada israf ini juga termasuk apa? termasuk israf yaitu termasuk bentuk pemborosan juga. Jadi walaupun infak, nafkah, nggak masalah tapi jangan melupakan keluarganya. Paham ya? Dia punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi semua hartanya dia infakkan. Eh? dia infakkan kemudian apa keluarganya nggak dikasih makan, nggak dikasih nafkah. Itu termasuk apa berlebihan juga. Paham ya? Jadi jangan sampai kita melupakan keluarganya karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Wabda biman ta'ul. Awalilah, mulailah orang yang paling dekat yaitu orang yang di bawah tanggung jawabmu. Jangan orang lain dulu. Kita ngasih nafkah, ngasih infak orang lain, keluarga lupa, jangan. Itu juga berbahaya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Ancamannya apa kalau mana ancamannya? Dosa kafa bil mar'i isman apa? Anyudia man yaul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang menyia orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Fal imsaku 'anil nafkah tadi sudah kita lewati barakallahu fikum. Intinya kalau menahan diri dari nafkah, pelit, berlebih-lebihan dalam menafkahkan hartanya termasuk pemborosan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Artinya apa? Jangan engkau menjadikan tanganmu terbelenggu eh, pada leher-lehermu, maksudnya pelit. Wala tabsudha kullal basti dan juga jangan berlebihan dalam mengeluarkan hartamu maksudnya enam semuanya berada di pertengahan. Yang kemudian kamu akan duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan menyesal dan juga hina. Paham ya? Nah, dalam keadaan menyesal dan juga apa? tercela karena khawatir minta-minta nanti ujung-ujungnya. Allah musta'an. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan mereka tidak berlebihan. Tidak pula mereka apa pelit. Paham ya? Tidak berlebihan, tidak pula pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Namun apa keadaannya? Antara pelit dan antara berlebihan. Masih sedang. Paham ya? Tidak pelit, tidak berlebihan, namun dia menginfakkan hartanya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azza wa jalla wa lu'inu bima qalu dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. La'anahumullah bima tungkisullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab apa? Dengan sebab apa-apa yang mereka merendahkan dan juga mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Akhirnya dibantah dan justru mereka yang kena laknat kan. Nah, apa itu makna laknat? Bila lihat itu bila perlu digaris-garis karena ini sumbernya seringnya atau mendengar lafadznya aja kan ini kalau anda mau merujukan suatu ketika ngajar, lihat syarah Ulum Atul karena karya Syekh Shalih Fauzan. Walanu la'nu huwa tardu wal ibti'ad rahmatillah ini. Ya enggak? Definisi laknat di situ ada Walanu la'nu huwa at-tardu wal ibti'ad an rahmatillah. Ya mungkin selama ini antum dengaran definisinya aja, ternyata ada rujukannya di sini ya. Enggak usah jauh-jauh ya. Kalau mau rujukan seperti itu enggak masalah. Lihat syarah Lumatul etikot karya Syekh Shalih Fauzan kalau suatu ketika, suatu ketika ngajar gitu, diarahkan kepada sumbernya lebih tepat. Nah, sedangkan laknat itu adalah at-tardu wal al rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Paham ya laknat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat sesama makhluk si fulan melaknat si fulan, apa maknanya kemarin? Abdurrahman? Apa maknanya? Naam, tafjian dan makian as-sab wa Paham ya? Si fulan melaknat fulan. Itu maknanya as-sab wa Tapi kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala at-tardu wal ibtiadu an rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala sana'ati hadil maqalah, maka ini menunjukkan begitu jeleknya, hinanya. Na'am barakallahu fikum ucapan tersebut wal iyad billah. Tsumma qala jalla wa ala Kemudian Allah Taala mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Taala itu dibentangkan memberikan infak kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Nah, barakallahu fikum memberikan infak kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Naam. Kita lihat sini, fakulul khalaik ta'ish ala fadli subhanah. Maka semua makhluk, nah barakallahu fikum itu hidup eh, dengan apa keutamaan Allah Subhanahu wa taala wa ala rizqih dan di atas rezekinya. Jadi kalau misalkan suatu ketika antum atau kita semuanya yang sudah berkeluarga atau belum misalkan suatu ketika punya anak banyak, banyak Itu nggak perlu khawatir nanti makannya bagaimana. Eh, kalau punya anak banyak makannya bagaimana? Anaknya 10, saudaranya 8 misalkan, nggak usah khawatir. Paham ya? Karena Allah Taala sudah menjamin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih makan mereka dan kalian. Paham ya? Bukan kita, kita hanya menyalurkan saja. Sebenarnya siapa semua yang berikan rezeki secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Jadi undang-undang masalah rezeki itu bukan bukan manusia yang mengatur. Manusia mungkin bisa mengatur, tapi mereka tidak bisa menahan rezeki yang sumbernya dari mana? Dari atas langit yang tujuh. Dari Allah Subhanahu wa taala enggak mampu mereka. Enggak bisa mereka membatasi, enggak bisa pula mereka apa? menghalang-halangi. Kita lihat ini. Na'am barakallahu fikum kullul khalaiq semua makhluk minal bahaim berupa bahaim apa bahaim binatang ternak, kambing, sapi, paham ya? Kerbau, kuda, unta, eh? Nah, barakallahu fi semua binatang ternak, ayam, kelinting misalkan, binatang-binatang yang saya ternak, itu semuanya barakallahu fikum, rezekinya siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mampu, paham ya? Kita nggak mampu barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga apa kata beliau? wal adamiyin, semua manusia coba bayangkan. Semua manusia. Manusia itu kan nggak hanya yang di sini saja. Manusia ada eh, di semua tempat kan itu. Nah, barakallahu fikum di seluruh dunia kan ada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang yang memberikan rezeki pada mereka. Wal hasyarat, apa hasyarat? Serangga-serangga. Antum tahu serangga atau tidak? Contohnya apa? Eh? Contohnya apa? Nyamuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum semut atau yang semisalnya. Itu semuanya siapa yang ngasih makan coba? Siapa? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nyamuk kok bisa hidup ya. Karena nyamuk tersebut sudah diberikan apa? Rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Walaupun sekecil apapun ya. Kemudian antum tahu kalau dulu pernah sekolah, nam burung jalak dengan kerbau itu ta'awunnya sangat kuat sekali ta'awunnya. Paham ya? Istilahnya apa? Simbiosis mutualisme katanya. Jadi nempel dan menguntungkan. Paham ya? Burung jalak ketika dia menempel di atas nah barakallahu fikum punggung nah barakallahu kerbau itu enggak merugikan karena kerbau ada kutunya banyak. Butuh kutunya diambil, enggak mungkin kerbau ngambil sendiri enggak mungkin kan? Nah, burung jalak tadi ke situ ngambil kutu-kutunya. Burung jalak kenyang perutnya mendapatkan kutu, kerbaunya tenang, sudah enggak kata lagi. Paham ya? Itu istilahnya mereka seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyanyiakan harta hewan pun Allah taala letakkan rezekinya. Masya Allah na'am. Kita lihat sini kalau belum pernah sekolah ya enggak masalah ya santai aja yang jelas faham bahwasanya Allah taala yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk na'am dan juga semua makhluknya. Mau binatang, hewan, manusia, kita lihat sini. Wa kullu makhluqan dan semua makhluk kulluha ta'ishu 'ala rizqillah. Semuanya hidup eh, Semuanya hidup berdasarkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ikan paus atau tidak? Apa itu? Besarnya seberapa besarnya? Segini atau segini? Ikan paus? Hah? Apa? Enggak tahu. Seberapa besarnya? Besarnya besar sekali. Paham ya? Bisa sepintu itu bisa lebih dari itu ya. Itu siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu coba. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum semuanya di atas rezeki Allah Subhanahu wa taala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yaduhu saha al-lail wan nahar. Masyaallah. Tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan siang dan malam. Nah, coba bayangkan air dan udara. Antum bayangkan. Air dan udara ini sangat penting sekali kita butuhkan. Bahkan butuhnya kita terhadap udara lebih kita butuhkan daripada air. Antum sehari aja enggak ada udara, walaupun enggak ada air, Paham ya? Di situ nanti kalau sehari nggak ada udara atau satu menit aja nggak ada udara, air banyak, meninggal atau tidak kira-kira? Paham ya? Semenit, paham ya? Atau taruhlah enam kurang dari itu nggak ada udara sama sekali. Tapi air banyak, meninggal atau enggak, Bang? Kemungkinan besar meninggal. Tapi air banyak, paham ya? Atau nggak ada air tapi udara banyak masih bertahan dia. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama sampai apa? mengatakan bahwasanya al-hawa afdal minal ma. Paham ya? Udara itu lebih utama daripada air walaupun dua-duanya dibutuhkan. Karena udara itu kan kita butuhkan untuk bernafas. Antum bernafas itu menghirup apa alhamdulillah? Menghirup udara apa namanya? Istilah mereka apa istilahnya? Oksigen istilah mereka ya, O2 istilah mereka. Biar paham dikit enggak masalah ya. Kemudian ketika antum mengeluarkan hembusan antum itu yang baunya kadang kita semuanya sama aja enggak sedap, itu namanya apa? CO2, karbon dioksida. Paham ya? Nah, itu butuh semuanya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu menit aja nggak ada udara bayangkan, air banyak nggak hidup. Paham ya? Nggak hidup. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini. Walillahi khazainus samawati wal ard dan hanya milik Allah lah pembendaharaan Na'am barakallahu fikum langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma yaqtatu bihil makhluqat, maka semua segala sesuatu yang makhluk itu butuh eh, untuk menjadikan makanan pokok semuanya fa min Itu semuanya dari rezeki Allah taala. Wa min fadlih dan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah? Nam ataukah? Eh, nam eh, atau siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian jika dia menahan rezekinya? Jika orang kafir menahan rezekinya, siapa yang akan memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Nam karena orang kafir tidak bisa menahan rezeki yang ada di atas langit. Fakulul khalaik ta'ishu ala rizkihi subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk hidup di atas rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al kufar A'da Allah ya'ishuna ala rizkih subhanahu wa ta'ala. Hingga orang-orang kafir pun, musuh-musuh Allah, mereka hidup di atas rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir banyak gak yang kaya? Banyak sekali. Paham ya? Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan rezeki. Rezeki itu maknanya ada berapa kemarin? ada dua makna. Ar-rizq bermakna am sama ar-rizq bermakna khas. Rezeki yang maknanya umum itu adalah apa? nah barakallahu fikum mayakum mubihil bihil insan min ta'amin wa syarabin. Paham ya? Rezeki yang makna umum itu sesuatu yang manusia itu bisa berdiri tegak. Mau berupa makanan, minuman, itu maknanya rezeki yang umum. Rezeki yang khusus adalah apa? Rezeki berupa keimanan. Ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang muslimin dan mukminin. nah barakallahu fikum. Itulah yang kita bisa sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala yang berikutnya sambungannya pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah assalamu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.